bersungguh dengan Allah bersungguh-sungguh dengan Rasulullah maka jawaban itu pasti adanya sebagaimana perlakuan mereka para sahabat dengan Rasulullah ketika dipanggil oleh Rasulullah ya Muaz dari jauh sudah menundukkan pandangannya lebih kaya Rasulullah dengan suara yang tidak keras lebih kaya Rasulullah sambil nunduk tidak mau berani menatap Rasul karena adab dan cintanya kepada Rasulullah dengan itu pula dia ditinggikan oleh Allah terajat begitu juga Imam Syahrani ketika ditanya oleh seseorang bagaimana tentang kelahiran Rasul dia menangis tidak sanggup tidak kuat mengangkat kepalanya yang di, ketika dia mengingat Rasulullah maka menetes air mata zahir dan batin hidup dan menyaksikan setiap cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban. Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta Allah. Turun wahyu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Selawat inilah yang menjemput perjumpaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memperlihatkan cintanya kepada Nabi cinta Rasulullah maka tidak akan mendapatkan syafaat dan Rasulullah memalingkan wajahnya ketika seorang pemuda benci dan sangat benci dengan selawat kepada Nabi ketika malam diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermimpi kepada Rasulullah ia memberanikan Ya Rasulullah, kenapa engkau memalingkan wajahmu kepadaku? Bukankah engkau orang yang paling sopan? Aku mendengar perkataan para ulama bahwasanya engkau adalah memiliki budi pekerti yang agung dan sopan. Kenapa engkau memalingkan wajahmu dari aku? Aku aku tidak mengenalmu. Apakah engkau mengenalku, wahai Rasulullah? Bukankah telah dikatakan oleh para ulama-ulamamu bahwasanya engkau mengenali umatmu aku tidak mengenalmu apa yang menyebabkan engkau tidak mengenalku wahai Rasul karena engkau tidak pernah bersolawat kepada aku dan benci pada aku maka aku tidak diizinkan oleh Allah untuk menatap wajahmu rugilah orang-orang yang memisahkan dirinya dengan Rasulullah Orang-orang yang mengingat Rasulullah Tersembuhkanlah penyakit hati Orang-orang yang menyebut Rasulullah Terangkatlah segala kesulitan dan musibahnya Orang yang ingin dimudahkan oleh Allah Ingin dimudahkan oleh Allah Maka panggillah Allah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cintailah salawat itu Jangan mengharapkan apa-apa mengharapkan agar engkau ini diakui oleh Allah dengan cinta kepada Rasulullah nikmat yang terbesar kalau engkau sudah memilih Muhammad maka engkau akan mendapatkan apa saja yang kau inginkan seberapa besar keinginanmu untuk Muhammad sebesar itu pula Allah memberikan tapi engkau mendekat kepada Muhammad ada nafsumu kau ingin menginginkan dunia yang menandingi keunggulan Muhammad kemuliaannya dunia di bawah telapak kakinya dunia Allah tundukkan bersamanya karena cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kalau kita bersolat demi dunia bukan demi Rasulullah berapa banyak kau menyebut nama Rasulullah dengan cinta terbalikan berapa banyak kau berkeinginan dengan nafsu selain daripada inilah yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh para malaikat seluruh alam seluruh kaum arwah salihun anbiya wal mursali inilah Muhammad hidup beliau terangkat seluruh mudajat terangkat seluruh zikir dan hajat berada di Rasulullah Panggillah dia dengan hati Cinta itu adalah Tentang hal ihwal jiwa dan hati Ruh itu berada di dalam jiwa dan hati Jangan kau matikan dirimu dengan Allah dan Rasulullah Sungguh di situ adalah telaga daripada kehidupan menuju Allah dan Rasulullah disitulah letak kesadaran keimanan kita kepada Allah walaupun hanya dua rakaat ketika hatimu hadir disitulah jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlihat dan tidak melihat kuantitas berapa banyak jumlah huruf yang kau baca yang dipertanyakan hadirkah engkau dengannya maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk bertobat. Berarti siapa yang ada di dalam hati ini? Rasulullah bertobat sab'una marrah kulla yaumi. Padahal Rasulullah maksum suci dari segala dosa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar kulla yaumin sab'una tujuh puluh kali dalam sehari padahal tidak berusaha, namun kita tidak mau bertobat yang membuat hati ini semakin tertutup untuk mengingat dan berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasul dimamutkan hati ini dengan urusan dunia maka begitu cepatnya dia bergerak dan menuju dunia itu ketika dia dipanggil dengan Allah dengan tobat maka manusia itu menunda-nundanya kenapa? karena disibukkan oleh dunia yang membuat pada akhirnya dilindungi dari berbagai macam tipu daya tipu daya dari kejahatan diri kita sendiri yang di dalam diri ini ada sifat ketamakan di dalam diri ini ada sifat keras yang namanya hati yang tidak pernah pecah atau sadar dengan fenomena keajaiban-keajaiban Allah Ta'ala dan Rasulullah dan para kaum salihin dialah yang memiliki diri kita yang memiliki setiap nafas yang berdetak oleh jantung yang didetakkan oleh jantung dialah pemilik darah yang ada dalam tubuh kita dan ruh yang memberikan atau mentransfer listrik sehingga tubuh ini bergerak dengan fungsinya masing-masing dan dialah yang menciptakan dengan sebab-sebab yang memasukkan kita ke alam rahim yang mengajarkan kita mengasuhnya kita dari segala sesuatu, dia rawat kita sampai sembilan bulan dan lahir ke dunia dalam asuhan Allah dan disyahadahkan kita oleh orang tua kita diazankan dan dikomatkan sampai pada malam hari ini diingatkan lagi kita oleh Allah diingatkan lagi kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesadaran itu baru lahir dijab kubulkan dengan panggilan azan Rasulullah yang dibimbing oleh Rasul bagaimana perbuatan kaum arifin yang begitu dalamnya begitu pentingnya waktu besar dunia daripada Allah Allah berikan pelajaran Allah menghapuskan setiap dosa di antara umat ini dengan berbagai macam hikmah yang diturunkan. banyak hati-hati mereka yang tertidur yang terlihat melek padahal tertidur jadikanlah diri kita berpengaruh dengan doa. Jadikanlah kita wasilah-wasilah dari Rasulullah. Doa untuk mereka, Ya Rabbi, berilah kami hidayah. Berilah kami kefahaman dan terangi hati kami dengan cahaya ilmu, cahaya cinta yang membuat diri ini mengingatmu, Ya Allah dan yang membuat orang datang kepada kami membicarakan tentangmu dan tentang Rasulullah dan juga beri hidayah kepada saudara-saudara kami yang gelap hati mereka ya Allah yang tertidur dari kemuliaan ini ya Allah hancurkan kegelapan di dalam hati mereka gantikan dengan hidayah birahmatika ya rahim demi rahasia dan kemuliaan Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuhkan niat-niat jahat mereka jatuhkan dan singkirkan kegelapan yang ada di dalam hati mereka sebagaimana engkau jatuhkan berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah sujud kepada engkau ya Rabb demi kemuliaan kelahiran Rasulullah pada saat itu dan jatuhkan pula kegelapan di dalam hati mereka ya Allah agar mereka mendapatkan hidayah agar mereka bangun dari tidur mereka tidaklah musibah ini turun terkecuali kelalaian dan perbuatan maksiat mereka Ya Allah ya Rahman ya Rahim ampuni setiap dosa kami yang mana dosa itu membuat hati kami gelap dan tidak memahami sebuah ilmu makna yang dalam dosa kami menyelimuti darah daging tulang kami sehingga kami tidak memahami betapa mulianya ilmu Rasulullah betapa dahsyatnya syakaratul maut betapa dahsyatnya alamul barza dan begitu pula betapa mulianya Syakaratul maut bagi mereka yang mencintai Rasulullah betapa mulianya alam kubur mereka yang mencintai Rasulullah betapa mulianya alamul barzah mereka yang menyintai Rasulullah mereka duduk manis dengan Rasulullah saling menyapa dengan Rasulullah Ya Rabbi anugerahkanlah kami sifat-sifat mulia sampai sakaratul maut kami mulia sampai di malam pertama alam kubur kami mulia ditemani oleh sebaik-baik makhluk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam datangkanlah beliau ya Allah dalam tidur kami Menamani tidur kami beliau mengajarkan kami sesuatu yang mulia pertemukan ya Allah dengan sosok yang mulia janganlah ya Rabbi kau pertemukan kami dengan sosok fasik sosok munafik sosok kufar tampilkan dan hadirkan sosok mulia itu ya Allah ya Rabbana wa nahnu akrabu ilaihi min hablil wari engkau mengatakan engkau lebih dekat dari nyawa kami ya Rabbi catat doa kami ya Allah bahwa kami menginginkan Muhammad kami menginginkan mimpi bersama Rasulullah Allahu ya Rahman ya Rahim ingatkan dan hafalkan wajah kami ya Allah penuh dengan dosa ini ya Allah ampuni setiap dosa kelalaian dan maksiat kami kami masih mementingkan dunia sehingga kami masih berani meninggalkan sholat yang wajib kami masih meremehkan sesuatu yang kau fardukan Ya Allah ampuni kami ya Rab. Maafkan kami ya Allah Berikanlah kami dan hadirkan Tanamkan sifat taubat pada hati ini ya Allah Dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat muliakan ruh mereka ya Allah demi kemuliaan majelis Rasulullah sallallahu alaihi demi kemuliaan rahasia dan rahasia salawat atas Nabi limpahkan pahala terhadap mereka ya Rabbana pada malam hari gembirakan hati orang tua kami nenek kakek kami di alam barzah dengan kemuliaan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam